Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih bisa bermajlis ilmu walaupun melalui online akan tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk talabul ilm karena ilmu itu adalah sangat berharga sekali ilmu itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta di pagi harinya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi di setiap paginya ya hina yusallim ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam pada salat subuh beliau Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rizki yang baik wa amalan mutatu wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sebagai umat beliau untuk selalu ya, meminta ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi sidni ilma." Beliau berdoa kepada Allah minta untuk ditambahkan ilmu. Ya. Rabbi zidni ilma ya Allah tambahkan kepadaku ilmu.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 Maka kita juga di antaranya permohonan kita adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap harinya kita ditambahkan e, oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sore hari ini ya, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang agung, ya. Mengetahui kalamullah, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man al Qur'ana wa Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka ah, orang yang mempelajari Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang dinilai baik oleh Allah. Maka marilah kita senantiasa dan senantiasa untuk memasang niat kita agar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kita pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang surat Al-Zalzalah. Ya, surat Al-Zalzalah Wa tusamma surat Al-Zalzal <clears throat> atau surat Al-Zilzal liwujudi lafad zalzal atau zilzal fiha di dalam di dalam surat ini وهو قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها واشتهرت بصورة الزلزال أو زلزلة tapi ini masyhur terkenal dengan nama surat Salsalah. Wa hiya tasmiyatu bil makna, itu penamaan dengan makna. Id laisa fiha lafdun zalsalah. Sebab tidak ada di dalamnya lafaz salsalah. Warada annaha ta'dilu rub'ul Qur'an. Dan ada ya sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan daripada surat Al-Zalzalah ini bahwasanya surat Al-Zalzalah ini adalah rub'ul Quran ya seperempat Quran au nisfahu ya atau keutamaannya itu separuh daripada Al-Qur'an akan tetapi wal hadithu doaif, akan tetapi hadisnya adalah hadis hadis doaif, jadi yang mengatakan tentang keutamaan surat Zalzalah itu Arub'ul Quran ya seperempat Quran atau yang mengatakan misalnya nisful Quran keutamaannya surat Zalzalah itu sama dengan setengah Al-Quran maka kita katakan bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang hal itu adalah hadis yang da'if. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Zalzalah ini termasuk daripada surat Makiyah atau surat Madaniyah. Maka di kalangan para ulama berselisih pendapat mengenai surat Al-Zalzalah ini. Apakah surat Al-Zalzalah ini adalah surat Makiyah atau madaniyah. Sebagian ada yang mengatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Ya, diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Ini yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud. Akan tetapi <clears throat> ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya Eh, surat ini, surat Zalzalah ini adalah madaniyah. Ini yang di ya katakan oleh diantaranya oleh kota ada ya bahwasanya surat ini termasuk madaniyah. Akan tetapi ya para ulama seperti Imam Al-Baghawi dan juga Ibnu Kathir, bahwasanya eh, surat ini, surat Zalzalah ini adalah termasuk termasuk surat Makkiyah. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan surat ini adalah Madaniyah seperti yang dikatakan oleh Imam Qatadah. Kemudian jumlah ayatnya, ya, jumlah ayatnya surat Al-Zalzalah ini adalah terdiri dari 8 ayat, ya, 8 ayat. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ida zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasturun nasu ashtatan wa a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khayran yarah وَمَنْ may مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا apabila bumi digoncangkan dengan dahsyatnya wa akhrajatil ardu athqalaha kemudian bumi mengeluarkan isi ya isi daripada bumi tersebut ya Wa al-insanu malaha. Kemudian berkata, kalian manusia apa? Ada apa apa yang terjadi pada bumi ini? Yaumaidin tuhadditsu akhbaraha pada maka pada hari itu ya, bumi mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka auhalaha bahwasanya Rabbmu ya, telah mewahyukan kepadanya atau memerintahkan kepadanya Yauma idhi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kemudian pada hari itu manusia ya keluar dengan berkelompok-berkelompok ya. liyurau a'malahum. Untuk apa? Untuk melihat amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala darrotin khairan yarah. Maka barang siapa yang beramal ya seberat darah ya, dari kebaikan maka dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang beramal dengan miskala darah ya keburukan ya rahu dia juga akan melihat balasannya maka syarhul kalimat dari ya ayat ini Idza zulzilatil ard ketika digoncangkan bumi ay khurrikat liqiyamis sa'ah artinya bumi digerakkan bumi digoncangkan karena terjadinya hari hari kiamat wa akhrajatil ardu athqalaha ay kunuzuha simpanan-simpanannya simpanan-simpanan bumi isi-isi bumi dan mayit-mayitnya itu ditampakkan, dikeluarkan. Malah apa yang terjadi? Ay waqala al-kafir malaha artinya orang-orang kafir sama bertanya. Ya. Apa yang terjadi ini? Sampai bumi bergoncang dengan dahsyat sekali. Ay syai'un ja'alaha tataharruq hadhil al-harakah Artinya adalah apa yang menjadi sesuatu ini bergerak. Bumi ini bergoncang dengan dahsyatnya. Kemudian suah akhbaruha. Bumi mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Aituh biru bima waqa. Artinya bumi mengabarkan dengan apa yang terjadi di atas bumi. Min khairin wa syarrin berupa kebaikan dan keburukan wa tashhadu bihi di ahli auhanaha kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi ya Allah wahyukan kepada bumi aibian tuhaddits ahbaraha Eh Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, memerintahkan untuk menceritakan tentang kabar-kabar bumi. Fahadasat, maka kemudian bumi mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Yasdurun nasu ashtata. Ya, kemudian manusia sama keluar dengan berkelompok-kelompok. Ay min mauqifil hisab. Artinya dari tempat perhitungan. liro a'malahum. Untuk apa? Untuk menyaksikan, untuk melihat amal-amal mereka. Ai jaza a'malihim. Artinya adalah balasan amal-amal mereka. Imma ilal jannah. Wa imma ilal nar. Bisa jadi dia dibalas dengan balasan yang baik. Yaitu dimasukkan ke dalam surga atau dibalas dengan balasan yang buruk dengan dimasukkan ke dalam neraka mitqala dzarrah ya mitqala dzarrah seberat dzarrah ya, zinatun namlah sahira ya, ini apa setimbangan seukuran semut yang kecil jadi yang lebih cocok diterjemahkan miskola darah itu adalah seperti timbangan semut yang kecil atau debu. Ya. Adapun kalau diterjemahkan dengan biji atom, ya, seberat biji atom. Misalnya. Ini adalah terjemahan yang kurang tepat, ya, karena pada biasanya seseorang <clears throat> itu kalau berbicara adalah berbicara dengan bahasa yang diketahui atau situasi yang diketahui. Ya. Nah pada saat itu, ya, ketika ayat ini turun, mungkin sudah sudah ada atom ya, tapi penggunaannya itu belum sering digunakan. Maka yang lebih tepat adalah mithqala darrah itu adalah waznatu namlah sahirah ya setimbangan seukuran semut yang kecil atau ya, debu. Ya. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka <clears throat> kita mulai dari tafsir ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat maka di sini disebutkan ya goncangannya pada hari kiamat itu sangat luar biasa sekali oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman idza zulzilatil ardu zilzalaha ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat sangat ngeri sekali. Ya, bukan hanya sekedar goncangan. Tapi memang ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Sebagaimana juga dikuatkan dalam surat yang lain, ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu rabbakum." Wahai sekalian manusia, bertakwalah engkau ya, bertakwalah engkau kepada Rabb kalian. Inna zilzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah syai'un adim, sesuatu yang sangat besar. Maka nggak ada bandingannya. Ya, sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at sampai orang-orang yang sedang hamil orang-orang yang sedang mengandung kandungannya itu secara otomatis melahirkan ya keguguran ya. orang yang bayi yang sedang menetek ya yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'an sampai orang-orang yang sedang menyusui anaknya itu lupa orang-orang yang sedang hamil arda'at ya wa tad'u kulla dati hamlin hamlaha kemudian orang yang sedang hamil itu sampai melahirkan anaknya keguguran saking apa saking dahsyatnya hari kiamat ya wa tad'u kulla dati hamlin hamlaha wa taron dan engkau melihat Manusia itu sukara, mabuk, dalam keadaan mabuk. Padahal mereka tidak mabuk. Mereka tidak bisa berjalan di atas muka bumi dengan dengan tenang, tapi dengan sempoyongan. Ya, seperti Anda melihat orang yang sedang mabuk. Orang mabuk seperti apa sih? Ya. Ya, ya. Tidak seimbang. Sempoyongan. Padahal dia tidak tidak mabuk. Wa taron nasa sukara wa mahum bisukara. Engkau melihat manusia seperti orang yang mabuk padahal mereka wa mahum bisukara. Mereka itu tidak mabuk. Tapi kata Allah walakinna adaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah itu sangat dahsyat. Ini digambarkan apa? Dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai ayat ayat 2 orang yang sedang nyusuin anaknya lupa ya langsung di ya lempar langsung di ya dia tidak peduli lagi orang-orang yang sedang hamil orang-orang yang sedang mengandung sampai melahirkan anak-anaknya ya keguguran kemudian engkau melihat manusia sama mabok Padahal mereka tidak tidak mabok. Akan tetapi ini adalah adab Allah yang sangat dahsyat. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat ay syadidah liqiyamis itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat ya untuk menandakan terjadinya hari kiamat وأخرجت الأرض أثقالها من كنوز ذلك في النفخة الأولى وأموال وأموات وذلك في نفخة الثانية ففي الإخبار إجمال إذ المقصود تقرير بعض والجزاء ليعمل yunjihim minan nar wa yudkhiluhumul wa yudkhiluhumul jannah Kemudian setelah digoncang dengan goncangan yang sangat idza zulzilatil ardu zilzalaha Kemudian yang kedua Allah menguatkan dengan ayat yang selanjutnya wa akhrajatil ardu asqalaha dan Allah mengeluarkan ya dan bumi mengeluarkan isi perutnya isi bumi dikeluarkan ini ada yang mengatakan bahwa isi bumi itu adalah mayat-mayat ya al-amwat mayit-mayit yang sudah meninggal itu pada hari itu di dikeluarkan oleh bumi ya ada yang mengatakan bahwa yang dikeluarkan oleh bumi itu adalah harta-harta manusia. Lempengan emas ya. Maka diceritakan dalam sebuah hadis itu <clears throat> dikeluar seperti tiang-tiang. Ya, tiang-tiang. Jadi <clears throat> maknanya ada ada dua. Ada yang mengatakan bahwa yang dikeluarkan oleh bumi ya, itu adalah mayat-mayat dan juga harta-harta. Kemudian yang selanjutnya waqala al-insanu malaha. Malaha istifham nashi an dahsyati wa khairati lil mufaja'ah. Ini betul-betul ya pertanyaan yang mencengangkan ya dalam keadaan bingung karena terjadi secara tiba-tiba ay malil ardi eh, zalzalat hada az-zilzal kenapa bumi bisa bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat la syaqqa anna hada al-insan as-sa'il kana kafiro. maka tidak dilakukan lagi waqalal insan dan berkata manusia tidak dilakukan lagi dikatakan di sini anna hadal insanu as-sailu kana kafiro. Orang yang bertanya seperti ini tidak dilakukan lagi bahwasanya orang seperti ini yang bertanya ini adalah orang yang kafir. Karena kafir. Nah, ketika di dunia dia kafir. Bisaah terhadap adanya hari kiamat. Walidadi atau walida tasaan. Bertanya, mempertanyakan kenapa bumi ini bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Karena orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari kiamat, tentu kaget tentu tercengang sehingga pertanyaan waqala insanu malaha dan berkata manusia apa yang terjadi yang dimaksud manusia di sini adalah apa manusia yang kafir kepada hari kebangkitan atau kepada hari kiamat sehingga dia bertanya-tanya amal mu'minu fahuwa ya'lam dhalika li'annahu juz'un min aqidati. Adapun seorang yang beriman, manusia yang beriman kepada Allah, kepada hari pembalasan, kepada yaumil akhir, huwa ya'lam. Maka dia mengetahui dalik yang demikian itu li'annahu juz'un min aqidati. Karena ini adalah bagian dari dari akidahnya. Maka yang eh, seorang yang beriman dengan iman yang baik, iman yang benar, di antaranya dia mengimani tentang adanya hari akhir, tentang adanya hari pembalasan, yaumul jaza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan tentang kabar-kabarnya bumi روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية Imam Turmudi riwayatkan dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat ini yaumaidin tuhadditu akhbaraha faqala atadruna ma akhbaraha Apakah kalian tahu apa itu akhbaraha Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian mereka sama berkata bahwasanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi SAW menjawab, Fa inna ahbaraha an tashhada ala kulli abdin aw ummatin bima amila ala dhuhriha wa taqulu amad yaum kada wa kada fahadihi ahbaruha Wa jumlatu idin tuhadithu jawabu syarat idha zulzilat. Jadi <clears throat> nanti ya, bumi akan mengabarkan kabar-kabarnya. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Ya, bumi akan mengabarkan. Oh di tempat ini <clears throat> si fulan pernah sholat ini. Oh di tempat ini si Fulan pernah melakukan maksiat ini. Bumi ya, mengabarkan. Oh di sini dia pernah bersodakos sekian karena Allah. Ya, dia pernah melakukan kecurangan di tempat ini. Maka tidak ada yang tersingkap. Semuanya dikabarkan oleh oleh bumi. Kemudian pertanyaannya para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah seandainya kalau bumi itu tidak mengabarkan Allah itu tidak tahu? Ya. Pertanyaannya, apakah ketika bumi tidak mengabarkan tentang kabar-kabarnya bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak tahu? Tidak para jemaah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui bahkan sebelum diciptakan Allah sudah tahu. Ya. Kemudian apa alasannya? Kenapa bumi menyaksikan? Ini untuk sebagai hujjah tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kepada hamba-hambanya kecuali dengan apa yang dia lakukan. Adapun bumi menyaksikan, adapun bumi mengabarkan kabar-kabarnya adalah sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayauma idin atau yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu bumi mengabarkan tentang kabar-kabarnya bumi. Ai tukhbiru bima jara 'alaiha min khairin wa syarrin bilisanil qal au bihal. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya bumi mengabarkan tentang apa yang terjadi di atasnya di atas bumi tersebut min khairin dari berupa perbuatan-perbuatan baik wasyarrin atau perbuatan-perbuatan buruk bilisanil qal baik yang dia lakukan dengan lesannya dengan anggota badannya, dengan ya, amal-amal yang lain. Wa fi hadzal ikhbar ma'muratun. Dan ini ya, di dalam pengabaran ini bumi adalah diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bi anna rabbaka auhalaha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, bumi suba, eh, bumi ya menyaksikan ini, mengabarkan tentang kabar-kabar, kabar-kabarnya ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan ada seorang sahabat dulu ya, ada seseorang zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berjalan, ya, sedang berjalan, dia memakai apa? Memakai imamah, memakai serban, ya. Tiba-tiba eh, ada angin kencang ya, ada angin kenceng sehingga sorbannya ini ya terbang. sorbanya ini terbang. Kemudian laki-laki ini marah ya, seperti marah. Eh, kemudian dia melaknat angin. Ya. Semoga Allah melaknatmu. Maka Nabi SAW mengatakan janganlah engkau melaknatnya maka sesungguhnya angin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini eh, tidak boleh ya melaknat seperti seperti ini. Karena mungkin ketika kita sedang apa ya? Hmm, bercocok tanam, kita sedang bertani, menanam sesuatu. Oh tiba-tiba banyak hama, banyak tikus. Kemudian tikusnya dilaknat. Ya. Laknat, moga Allah melaknatmu. Ya. Ya, mungkin bisa jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita introspeksi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? mungkin juga ya karena dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya. Seperti bumi ini mengabarkan berita-berita bumi. Ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka awhalaha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, memerintahkan kepadanya untuk mengabarkan hal demikian. ay bidalik artinya dengan yang demikian itu maka jangan sekali-kali kita kecuali yang ada nasnya ya uh, tapi kita tidak boleh asal laknat laknat ya. para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idhi yasturun nasu ashtata." Pada hari itu, ya. Manusia keluar dengan berkelompok-berkelompok. al ashtat jamu syatat bimakna mutafarriqina jama'at jama'at ashabu yamin wa ashabu Shiman. Ashad berkelompok-kelompok, ya, jamaknya syatat. Ya. E ya berpisah-pisah. Jamaat berkelompok-kelompok, Ashabu yamin wa, asbu, eh, wa ashabu Shiman. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ay yauma tazalzal atau tazalzul al-ard. Artinya pada hari bergoncangnya bumi dengan kegoncangan yang sangat wa tahtazzu li nafkhati tsaniyah nafkhatun yasturun nasu fiha ashtata nanti ketika digoncangkan ya, ya. dan berikut di tiupan-tiupan yang pertama, kemudian tiupan yang kedua, itu nafhah. Tiupan yasturun nasu fiha ashtata. Maka manusia akan berkeluar dengan berkelompok-berkelompok. Ayasturuna min sahati fasli al-qada. Faman akhada dat yamin, faman akhada dat Shiman, Ada yang ya, di bagian ashabul yamin. Kemudian ada yang ashabul Shiman. Liyarau a'malahum. Untuk apa? Liyarau a'malahum untuk melihat amal-amal mereka. Ay jaza amalihim. Artinya adalah untuk melihat balasan amalan-amalan mereka. Fid dunya. Yang ada di dalam dunia min hasanatin dari amal-amal kebaikan wasayyiatin dan amal-amal keburukan fal hasanatu turitul jannah maka orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan akan mendapatkan surga, akan diwariskan kepadanya surga. Wasayyi'atu turisun nar. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan akan diwarisi dengan warisan api neraka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan kata Allah Subhanahu wa taala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan maka barang siapa yang beramal dengan amalan yang kecil mithqala dzarrah sebesar dzarrah yang tadi kita sudah jelaskan ya makna yang tepat adalah yang beramal dengan amalan sekecil semut yang kecil atau sekecil debu ini makna yang lebih tepat أي وزن ذرة من خير في الدنيا يثب عليه في الآخرة ويعمل مثقال ذرة أي وزن ذرة من شر في الدنيا يجزى به في الآخرة إلا أن إلا أن يؤفى الجبار عز وجل وبما أن الكفر مانع من دخول الجنة وإن الكافر إذا عمل الحسنة في الدنيا يرى جزاؤها في الدنيا وليس له في الآخرة شيء منها وذلك لحديث عائشة رضي الله عنهما أو رضي الله عنها Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini adalah ayat yang agung. Ayat yang sangat sempurna yang menjelaskan tentang ya hal yang sangat mulia yaitu dari barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil semut ya sekecil semut yang kecil atau sekecil debu dari kebaikan ini akan mendapatkan balasan pahala di akhirat. Barang siapa yang beramal ya walaupun amalnya itu sekecil semut yang kecil atau sekecil debu dari perbuatan yang jelek dari keburukan di dunia besok juga akan dibalas dengannya di akhirat illa ayyufa al-jabbar azza wa jalla kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut maka para jemaah sekalian ini menggambarkan, mengisyaratkan kepada kita untuk jangan sekali-kali meremehkan tentang amal walaupun amal itu sedikit. Hmm. Ya. Walau antal kau akhaka biwajhin talqin, talikin, ya. Walaupun engkau bertapasan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Dengan wajah yang ceria. Jangan disepelekan. Ya. Walaupun dengan apa? Berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang ceria. Tidak wajah yang kusam. Wajah yang ya, abus Ini tentu amalan yang mudah apa yang susah? Ya, tergantung sikon saya Ya, tergantung sikon. Kalau lagi senang ya kita mungkin bisa senyum, tapi kalau kita lagi ya, nggak senang, ya kita mungkin nggak bisa. Maka Nabi saw mengabarkan kepada kita, menggambarkan kepada kita, masya Allah, Nabi juga sulit mengalami masa-masa sulit. Sampai apa? Diceritakan sampai dapurnya enggak <laughs> ya, dapurnya enggak ngebul selama berapa? Selama tiga bulan. Nabi dapurnya enggak ngebul sampai berapa? Tiga bulan. Lah kita baru terlambat sarapan sekali aja sudah. Wah, belum sarapan. Nah, sehingga dia bermuka masam kepada saudaranya. Gara-gara apa? Belum sarapan. Ini baru sekali. Ya, apalagi sampai sehari tidak makan kali ya. Nabi sampai tiga bulan. Ya, disebutkan dalam sebuah e, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hendaknya seseorang Muslim tidak menganggap remeh tentang suatu kebaikan, walaupun itu kebaikan kecil, remeh. Walaupun bersedekah, bisikit tamrah dalam riwayat disebutkan. Walaupun bersedekah dengan setengah kurma. Setengah kurma harganya berapa? Setengahnya. Nah, lah tahkirona minal ma'ruf. Ya. Janganlah menyepelekan terhadap kebaikan. Ya, tadi walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Jangan meremehkan sodakoh walaupun sodakoh itu dengan hmm, sebiji se, setengah kurma, bisik tamrah. Dan juga tidak meremehkan kepada suatu dosa, walaupun dosa itu kecil. Walaupun dosa itu ya mungkin dianggap remeh. Nah, ini dosa kecil, baru sekali nggak apa-apa. Karena apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Yang baik juga akan menghasilkan pahala, akan melihat pahalanya yang melakukan perbuatan kecil berupa dosa, keburukan juga juga akan mendapatkan balasannya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. wabima annal kufr mani' min dukhulil jannah. Kan tetapi sayang saya sering sampaikan orang kalau masih Islam itu masih mending walaupun dia berbuat dosa. Ya, kemungkinan mungkin bisa dikeluarkan dari neraka kalau dia berbuat dosa sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas di surat Al-Qari'ah. Tapi yang sayang dia nggak punya nikmat Islam. Dia nggak memeluk agama Islam sehingga menjadi penghalang untuk dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, wal Ya. Kenapa? Fa innal kafira idza amila al hasanah. Karena orang kafir kalau beramal dengan amal yang baik di dunia ya rojasa fid dunya. Dia akan melihat balasannya cuma di dunia saja. Adapun di akhirat tidak melihat, tidak mendapatkan ya hasilnya, pahalanya. walaihsalahu fil akhirati Shayun minha. wadalika li hadis Aisyah radhiyallahu anha id sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Jad'an hal yanfa'uhu fil akhirah ma kana yaf'aluhu fi dunya min it'amil hajij wa qasaw tahum faqala laha la innahu lam yaqul yawman min ad-dahri rabbi firli khati'ati yaumiddin ya walaupun ya, Abdullah ibni Jad'an ini suka memberi makan kepada jemaah haji memberi pakaian kepada mereka karena ya, tidak beriman itu tidak bermanfaat lah tidak innahu lam yaqul yauman minad dahri rabbih firli khati'ati yaumiddin kama anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yaqulu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nuzilat hadhihi al-ayah faman ya'mal mithqala daratin khairan yarah الآية فرفع أبو بكر يده من الطعام وقال إني لراء لراء ما عملت من خير وشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما ترى مما تقرأ فهو من مثاقيل تر شر كثير ويدخر الله لقى مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة وتصديق ذلك في كتاب الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari hidayatul ayat, petunjuk dari ayat ini surat Al-Zalzalah. Pertama yang dapat kita ambil adalah takrir aqidatul ba'as wal jaza adalah penetapan akidah tentang adanya hari pembalasan atau hari kiamat. <clears throat> Kemudian al-i'lam binqilabil qawni alladhi tatabaddal fihi al-ard ghair ard was samawat ghairu samawat. Ini pengabaran tentang bergantinya al-qaun, qauni ya, dari bumi yang sekarang berbeda dengan uh, bumi yang uh, yang lainnya ya dan begitu juga langit ya kemudian yang ketiga adalah al jamadat min ayatillahi ta'ala dalah ala qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi wa yamujibatul al uluhiyah bi ibadatihi wahdah tunasiwa ya benda-benda yang jamadat yang keras ya itu bisa berbicara di sini disebutkan eh, yaumaidin tuhadditsu ahbaroha bumi akan menceritakan tentang kabar-kabarnya ya benda-benda yang jamadat yang beku yang padat ya itu bisa ngomong, bisa berbicara. Ini salah satu dari ayat kekuasaan Allah yang menunjukkan tentang kekuasaannya, yang menunjukkan tentang ilmunya, hikmahnya, yang mewajibkan kita untuk bertauhid uluhiyah dengan uluhiyah yang benar, dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Kemudian yang keempat adalah takrir hadis sahih ittaqunar walau bisyikit tamrah ya penetapan tentang hadis yang sahih ya hadis sahih tentang ittaqunar takutlah engkau kepada neraka jagalah dirimu dari api neraka walau bisyikit tamrah walaupun dengan setengah kurma engkau bersedekah kemudian yang kelima al kafir amaluhul khairi yanfa'uhu fid dunya dunal akhirah Seorang yang kafir, amal kebaikannya di dunia itu hanya bermanfaat di dunia saja. Adapun di akhirat itu tidak bermanfaat sama sekali. Karena e, tidak ya, Islam, kalau tidak masuk memeluk agama Islam. Kemudian yang keenam atau yang terakhir al-mu'minu yujza bisayyi'ah fid dunya wa yaddahiru lahu salih amaluhu lil akhirah. Seorang mukmin akan dibalas ya bisayyi'ah ya dengan ya keburukan-keburukan di dunia wa yaddahiru lahu salih amaluhu lil akhirah. Dan eh, akan disimpan ya amal-amal solehnya untuk di akhirat. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam e, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam.